بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى حمدا كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن نعم. والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله كتاب ملانجد كان شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى Kita sampai pada bait beliau walikulli hayyin aqilin fi qabrihi amalun yuqarinuhu huna'lika wa yus'alu dan setiap atau bagi setiap yang hidup dan berakal di kuburnya amalan yang akan menyertai dia di sana dan di sana pula dia akan ditanya di kuburnya. Pada bait ini beliau inginkan menjelaskan tentang kewajiban iman terhadap kubur azab atau kenikmatannya sebagai manzilah pertama dari manzilah manzilah akhirat. Ini disebutkan al-qabr awal manazilil akhirah. Akhirat itu panjang dan manzilah pertamanya adalah kubur. Di dalam hadis disebutkan man mata faqad qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang mati maka telah terjadi baginya bagi yang mati ini kiamatnya. Karena dia seperti miniatur atau gambaran kecil dari kiamat. Belum kiamat besar. Di sana dia akan ditanya, didudukkan malaikat. Ditampakkan padanya kalau dia ahlul khair. Ahlul sunnah tempat kembalinya nanti di surga kenikmatan. Sampai kiamat nanti. Sehingga karena dia tahu itu tempat kembalinya yang disiapkan baginya karena begitu berharap ingin cepat-cepat merasakan benar-benar mendapatinya maka dia berdoa memohon kepada Allah Rasulullah SAW sebutkan Allahumma atau Rabbi aqimis sa'ah Ya Allah segerakan kiamat agar dia bisa cepat mendapati itu. Nasallallahu min fadli. Sebaliknya pun kalau dia ahlu syar, ditunjukkan tempatnya ini azabmu di akhirat kelak, ini neraka, ini tempatmu ini. Dia dalam ketakutan, dia dalam azab, karena begitu takutnya maka dia pun memohon kepada Allah, Rabbi la tukimis sa'ah. Ya Allah, jangan kau datangkan kiamat. Jangan jadikan kiamat. Karena dia tahu akan ke sana tempat kembalinya. Ma'adallah. kembali kepada tadi kubur sebagai jenjang pertama atau manzilah pertama dari manzilah-manzilah akhirat masih panjang. Nanti dia akan dibangkitkan di akhir zaman, dikembalikan ciptaannya, di padang mahsyar, hisab dan seterusnya seperti yang telah lalu. Ingat kan? Penjelasan tentang hari akhir pentimbangan, ditimbangnya amalan, arad, hisab dan seterusnya. Dari situ kita tahu kesalahan banyak orang ketika mengungkapkan kalau ada orang mati, qadintaqala ila maswahul akhir. Atau kalau dalam bahasa Indonesia, fulan, bapak fulan atau ibu fulana telah berpindah ke tempat istirahatnya yang terakhir. Salah besar. Belum itu bukan tempat istirahat dia yang terakhir. Awal akhiratnya. Nantinya masih perjalanan yang harus dia jalani di akhirat. Di dalam bait ini tentunya tersirat makna bagaimana seorang muslim untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk kematiannya, untuk barzakhnya, akhiratnya, dan untuk Yomul Qiyamah dan yang setelahnya, bekal baginya yang Allah sebutkan dalam Al-Hajj Yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Di hari yang ibu menyusui pun akan lalai dan melupakan anak susunya. Wa tadha'u kullu dhati hamlin hamlaha. Dan yang mengandung pun akan melahirkan kandungannya. Wa taran nasa sukara wa mahum bisukara. Kamu dapati orang pada seperti orang mabuk. Sungguh mereka bukan mabuk, walakin azab Allah syedid. Tapi adab Allah yang begitu dahsyat membuat orang panik dan ketakutan bahkan seorang ibu pun lupa sudah dengan anaknya sibuk dengan menyelamatkan dirinya sendiri untuk mempersiapkan hari yang seperti itu Allah sebutkan sifatnya mempersiapkan tentunya dengan amalan saleh, iman, ketaatan dia kepada Allah, pada Rasulnya, istiqamah dalam agama, di dalam bait ini Syekhul Islam rahimahullahu taala menyebutkan likulli hayyin aqil ini bagi setiap yang hidup dan berakal ini mukallaf bagi mukallaf manusia di kuburnya ada amalan dia yang selalu menemani bersamanya Di hadis Bara bin Azib panjang hadisnya, tapi pada cuplikan yang diinginkan terkait potongan bait lamia ini, di situ Rasulullah sebutkan sallallahu alaihi wasallam wa yumathalu lahu amaluhu fi surati rajulin hasanil wajh. Lalu ditampakkan datang padanya amalan dia berupa seorang yang tampan wajahnya bagus indah menyenangkan dia melihat ini tayyibir rih hasanath thiyab aromanya pun sangat harum, pakaiannya pun bagus. Fayaqul, abshir bima a'addallahu lak. Orang yang tampan, wangi, dan pakainya bagus ini yang menenangkan dia, mengatakan padanya, Abshir, Tenanglah kamu, kabar gembira bagimu dengan segala kenikmatan, kebaikan yang telah Allah siapkan untukmu. Begitu pula sebaliknya. Nas'alullah al-afiyah. Yang satu karena maksiat dan dosanya, kefasikannya, datang padanya orang yang wajahnya jelek, mengerikan, nggak seneng orang melihatnya. Baunya pun busuk, pakaiannya pun jelek. Nah. Dan dia tanya, siapa kamu ini? Jadi katakan, anak amalukas sayyik Aku amalanmu yang jelek. Sebagaimana yang tadi ia pun katakan ana amaluka soleh Aku amalanmu yang saleh. Hadis di sini menunjukkan kepada kita para ulama sebutkan bahwa amalan seseorang baik atau jelek itu erat hubungannya dengan orangnya. Tidak terpisah bahkan ketika orangnya setelah mati dikuburnya terus bersama dia. Itu yang kamu telah lakukan maka itu yang akan bersamamu. Nah. Tidak akan terpisah, bukan beramal kemudian selesai-selesai dengan mati berakhir segalanya. Lah. Bersamamu amalanmu ini terus. Di dalam riwayat-riwayat hadis bahkan disebutkan pula amalan kalau itu amalan soleh sya'alana Allah wa iyyakum minhum menjaga orangnya yakni dari atas kepalanya amalannya yang ini dari kakinya amalannya yang ini sholatnya sedekahnya dari sampingnya seterusnya Masing-masing menjaga Sholatnya mengatakan dari arah sini kamu nggak akan bisa masuk dari yang di kaki pun demikian dari sini kamu nggak bisa masuk karena dia jaga ini adab artinya dia melindungi orang ini nggak boleh diadab dijaga oleh dia, oleh amalan solehnya. Dari kakinya, dari kepalanya, dari ka tangannya, kata, Erat menunjukkan begitu dekat dan erat hubungan amalan orang dengan orangnya. Itu dikubur. Di akhirat pun demikian. Terus bersamanya. Sampai-sampai Rasulullah SAW sebutkan datang menghadap Allah amalanmu. Ma'ruf. Seperti tentang puasa dan kiraatul Quran. Wafakan Allah lidalik. Datang menghadap Allah. Berbicara. Puasa berkata, Ya Rabbi, mana'tuhu ta'am wasyarab bin nahar aku yang menghalangi dia untuk makan minum di siang harinya fasyafi'ni fihi maka jadikan aku syafaat baginya amalannya membela dia bela kamu bela kita masing-masing yang mengamalkannya Quran yang dia baca pun demikian. Ya Rabbi mana'tuhu nauma bil lail. Rabbi, aku yang menghalangi dia tidur malam. Dia baca. Fasyafi'ni fi jadikan aku syafaat baginya. Qala fayusyafa'an, Rasul katakan maka keduanya pun dijadikan syafaat bagi orangnya. Wah, kata amalan masing-masing menghadap Allah. Sholat, nah, sedekah, zakatnya, ininya. Nah. Syahid menunjukkan kedekatan yang begitu erat dan terus-menerus menyertai kamu, nggak akan meninggalkan kamu, amalanmu. Yakinlah itu. sekecil apapun amalanmu, sesebentar apapun amalanmu, jangan pernah kamu remehkan selama itu amal khair, amal saleh. Karena kamu nggak tahu dan kita semua nggak ada yang tahu mana yang itu akan bermanfaat bagi kita. Mana yang katakan menyelamatkan kita di akhirat, di kubur. Wallahu alam mana? Seperti yang Rasulullah sebutkan, wa innal abda la yatakallamu bi kalimah la yulqilaha balan. La yatakallamu bi kalimah fi ridwanillah atau kama qala sallallahu Seorang hamba mungkin saja berkata, berbicara dalam keriduan Allah. Ini perkataan baik, dakwah, nasihat, ilmu, apa saja. Yang dia nggak nyangka. Artinya nggak ada dalam dugaan dia hanya satu kata, hanya satu menit dia berbicara. Itu dalam keriduan Allah Ternyata karena satu kata ini, karena satu menit ini, dia terangkat derajatnya oleh kalimat ini kebaikan sampai sedemikian rupa sebaliknya pun demikian Wanal abda ya yatakallamu fi sakhatillah la yulqi balan dia berbicara jelek perkataan yang naudzubillah walaupun sebentar sepatah dua kata tapi itu dalam kemurkaan Allah yang dia juga nggak duga nggak nyangka um, oh, cuma satu kata um, oh, cuma setengah menit masa justru karenanya dia jauh terhempaskan dalam adab dalam murka Allah begitu jauh dalam adab nerakanya tidak ada yang tahu Makanya tidak boleh ada kebaikan yang disepelekan, tidak boleh ada kejelekan yang disepelekan pula. Kebaikan amalkan sekecil apapun, sesebentar apapun. Di jannah Rasulullah sebutkan sallallahu alaihi wasallam ada orang yang diangkat derajatnya, ditambah kenikmatannya. Ketika ditanya dia tahu kamu karena apa ini? Gak tahu ya Allah. Disebutkan ini karena amalanmu yang soleh. Saat itu disebutkan tanggal sekian hari ini itu. Orang ini pernah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada ranting pohon menjulur ke jalan, ganggu orang. Orang lewat kena kepalanya. Orang lewat kena maka dia ambil, dia buang agar tidak mengganggu orang. Imatatul ada anit Cabang dari iman. Sepele sekali di mata orang. Tapi itu yang bermanfaat bagi dia. Wahakada. Bait ini pula tentunya terkait kubur. Di riwayat Khalal dari hadis Umar ibnu al-Khattab radhiyallahu an Rasulullah sebutkan padanya kaifa anta ya Umar iz kunta idza kunta minal ardi fi arba'ati adru fi dhira'ain Bagaimana kiranya nasibmu wahai Umar ketika kamu berada ini diletakkan di tanah dua hasta kali empat hasta ini kuburannya. Warai temungkar wa nakir di situ kamu dapati mungkar dan nakir. Qala Fatana al-qabr dua malaikat yang sebagai fitnah ujian sebagai ujian bertanya di kubur orang ya bahadhanil arda bi an ya bihima wa yata'ani bi ash'arihima aswatuhuma qarra'dil qasif keduanya menahan tanah itu dengan taringnya, menginjaknya dengan kedua rambutnya. Suara keduanya seperti suara halilintar yang peka dan kuat. Kalau dengar mau hujan biasanya suara kilatan kilat yang begitu kuat kadang peka telinga karena tajamnya suara. Seperti itu suara keduanya wa absaruhuma kal barqil khatif pandangan keduanya seperti pandangan seperti cahaya kilat yang begitu menyala wa ma'ahuma marzabatun law 'alaiha ahlu mina lam yutiku raf'aha keduanya memegang pemukul yang kalau seandainya orang kumpul di Mina banyak berarti untuk semuanya bahu membahu mengangkat pemukul itu niscaya mereka nggak akan kuat karena beratnya. Sependuduk Mina semua yang begitu banyak nggak akan mampu untuk mengangkatnya. hia aisaru alaihi min asaya Bagi keduanya pemukul itu lebih ringan untuk diangkat, lebih ringan dari tongkatku ini kata Rasulullah. Enteng buat mereka malaikat ini wasallam. Qultu ya Rasulullah wa ana ala hali hadhihi Umar bertanya, wahai Rasulullah, dalam keadaan aku seperti kondisiku ini. Qala na'am. Rasul jawab, iya. Qala idzan akfikahuma. Kata Umar, kalau begitu aku yang akan mencukupimu dari keduanya, kata Umar. Karena cintanya kepada Rasul sallallahu Di rafat lain, di khalal juga, Fantahanaka Fa inil tawaita darabaka darbatan sirta biha ramada keduanya akan mengujimu menanyaimu pertanyaan kubur ma'ruf kalau kamu tidak bisa menjawab begini-begini keduanya akan memukulmu dengan tongkat pemukulnya tadi karenanya dengan pukulannya kamu akan jadi debu hancur nasallallahu alaihi wassalam ini semua tentang kubur maka iman terhadap kubur fitnahnya ini ujian yang di sana. Wajib untuk diimani, diyakini. Sebagaimana tersebutkan dalam nusus wahyu Al-Quran maupun sunnah. Kata Ibnu Rajab, Waqat tawatarat ahadith. Dan hadith-hadith sudah mutawatir tingkatnya yang menyebutkan tentang azab kubur. Nah. Kata Abdullah bin Mas'ud menafsirkan Toha 123 Fa inna lahu ma'isyatan dongka Yang berpaling dari Allah Baginya kehidupan yang sempit menghimpit. Kata Ibn Mas'ud, kehidupan yang sempit itu abur. Berarti ada dalam Quran penyebutannya. Bukan hanya sunnah. Di Bukhari Muslim bahkan Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW. Sa'altu Rasulullah an adabil qabr. Aku tanya Rasulullah tentang adab kubur. Ini benar dia atau ini. Qala na'am adabul qabr haqq. Ya. Azab kubur itu hak adanya. Karenanya Rasulullah SAW berlindung diri dan mengajarkan untuk umatnya berlindung diri dari azab kubur. Kata Abu Hurairah di Bukhari, karena Rasulullah yad'u. Terbiasa Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung diri padamu dari adab kubur. Di Muslim juga dari Ibnu Abbas anna nabiyya kana yu'allimuhum hadha du'a kama yu'allimuhum surah min al Qur'an. Rasul ajarkan kepada sahabatnya doa ini seperti beliau ajarkan surat Quran pada mereka. Ini sangat dipentingkan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal perkara. Dibaca tiap sholat, sebelum salam. Ya Allah aku berlindung diri padamu dari adab jahanam, aku berlindung diri padamu dari adab kubur. Aku berlindung padamu dari fitnahnya kehidupan dan kematian, aku berlindung diri padamu dari fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal. seperti Rasul ajarkan Quran ke mereka. Surat Quran. Hanya sebagian para ulama salaf sampai berpendapat doa ini rukun. Di dalam sholat harus dibaca. Beliau adalah Imam Taus bin Kaisan. Sampai disebutkan beliau karena meyakini ini rukun, anaknya. Anak beliau ketika tidak membacanya, beliau perintahkan ulangi sholatmu. Karena rukun, gak sah kalau gak dilakukan. Tetapi jumhur ulama tentunya mengatakan itu wajib. Bukan rukun, karena rukun konsekuensinya. Gak sah sholat kalau gak dilakukan seperti fatihah, seperti sujud, ruku, rukun jumhur ulama tidak tidak sampai itu pada tingkatan rukun tetapi sangat penting untuk dibaca Rasul ajarkan seperti surat Quran selain juga maknanya sangat penting ke semuanya masing-masing orang takut harus takut dan berlindung kepada Allah darinya adab jahanam adab kubur fitnah kehidupan dan kematian dan dajjal. Empat ini. Jangan tergesa salam setelah tasyahud fil alamina innaka hamidun majid. Baca doa yang diajarkan Rasul sedemikian pentingnya. juga di muslim Rasulullah sebutkan ta'awadhu billah min adabil qabr berlindung dirilah kepada Allah dari adab kubur fa inna hadhil ummatu betala fi kuburiha karena umat ini diuji di kuburnya ditanya Dan beliau juga katakan, Fabi tuftanun wa anni tus'alun. Tentang aku kalian akan ditanya di kubur kalian dan karena aku juga kalian akan diuji. Karena salah satu pertanyaan, siapa nabimu, siapa orang ini yang diutus? Kalau itu tidak benar, tidak ada haknya, tentang adab kubur nggak mungkin Rasul berlindung diri memerintahkan mengajarkan pada sahabatnya untuk berlindung diri padahal itu fiktif hayal nggak ada kebenarannya mustahil Rasul ajarkan bahkan beliau sendiri berlindung diri darinya semua itu karena hak keberadaannya Kata Imam Suyuti rahimahullah Hadis-hadis tentang kubur Nah ini tentang fitnah kubur seperti tadi sebagiannya Tentang azabnya, pertanyaan dua malaikat dan seputar itu Mencapai lebih dari 90 hadis. Makanya kata Ibnu Rajab tadi sudah pada tingkatan mutawatir tentang kubur ini. Dan dari rahmat rahmatnya Rasulullah SAW kepada umatnya, Beliau ajarkan pula kepada mereka beberapa perkara yang menyelamatkan mereka akan melindungi menjaga mereka dari adab kubur antara lain suratun minal Qur'an Salathuna ayah tunji qari'aha yawmal qiyamah atau tunjihi min adabil qabr ada surat dalam Quran 30 ayat kalau itu dibaca akan melindungi pembacanya dari atap kubur atau di lafaz lain di yaumul qiyamah. Di lafaz lain illa anjahullah min adabil qabr pasti Allah lindungi Allah selamatkan dia dari adab kubur yaitu man qara'a kulla yang membacanya setiap malam tabarakalladzi biyadihil mulk al mulk tabarak Hadis diriwayatkan Nasai di Sunan Kubra juga Daruqutni walaupun Daruqutni sendiri rahimahullah menguatkan kalau hadis ini mauquf kepada Ibn Mas'ud. Enggak sampai kepada Rasulullah SAW. Tetapi mauquf pun ketika sesuatu itu la majalir ra'yi bukan sesuatu yang bisa orang istihad padanya, nggak mungkin tidak permasalahan yang nggak mungkin keluarnya dari ijtihad maka hukumnya hukum marfu wal ilmu indallah kalau ini terkait azab kubur dan beberapa amalan yang terjadi yang dialami oleh orang begitu pula tentang syafaat berguna dan itu keyakinan ahlus sunnah bagi orangnya di yaumul akhir sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala sendiri dengan kemuliaannya dengan kemurahannya Allah keluarkan sekian banyak orang dari neraka Kata Allah sudah memintakan syafaat para nabi, orang-orang soleh. Nah, tinggal aku kata Allah. Mereka sudah banyak syafaatnya lah. Karenanya diselamatkan sekian banyak orang yang mereka kenal. Hadis panjang, walhasil di akhirnya Allah sendiri mengeluarkan sekian banyak orang muwahidin dari neraka dari adab hingga kemudian hasil-hasil panjang dimasukkan ke sungai kehidupan segar kembali mereka utuh yang sebelum semulanya hangus mereka seperti arang hitam Alhamdulillah setelah itu baru kemudian dimasukkan ke dalam jannah. Demikian bait dibawakan oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala terkait kubur menjadi salah satu keyakinan yang di yakini oleh ahlu sunnah dan itu pula membedakan mereka dari firak kelompok-kelompok sesat yang begitu banyak mutazila mengingkarinya begitu pula aklanin menolak dan mengingkarinya Ahlu sunnah Allah selamatkan. Allah beri mereka hidayah. Sehingga mereka terima dan mereka ambil segala yang dikabarkan oleh Rasul mereka Sallallahu Alaihi Wasallam terkait adab kubur seperti yang telah lalu dalam hadis-hadis yang kita sebutkan. Ini yang Syekhul Islam sebutkan wali kulli hayyin aqilin fi qabrihi amalun yuqarinuhu hunaka atau hunalika wa yus'alu. Setiap yang hidup berakal mukallaf di kuburnya amalan yang akan selalu menemani dia di sana dan di sana pula dia akan ditanya. Kemudian kata sekolah Islam, "Hadza i'tiqadu Syafi'i wa Malikin wa Abi Hanifah tsumma Ahmad yunqalu." Inilah akidah, keyakinan Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Begitu dinukilkan dari mereka. Bait ini Beliau ingin jelaskan bahwa yang telah lalu dari bait-bait dari awal yang beliau sebutkan tentang beberapa permasalahan akidah ahlu sunnah dari salaf iman terhadap Quran terhadap sunnah mencintai sahabat mengimani nama dan sifat kebesaran Allah iman terhadap Quran dia bukan makhluk iman terhadap Allah, iman bahwa mukminin melihat Allah di yaumul qiyamah, iman terhadap hari akhir dan rinciannya. Apa yang Allah siapkan bagi muttaqin, apa yang Allah siapkan bagi kafirin, tentang adab kubur ini pula. Nah, semua ini akidah para imam akidah para ulama-ulama besar umat ini. akidah yang mereka pegangi rata-rata tidak mereka tinggalkan dan mereka tidak pernah menyimpang dan tersesat ke sana kemari karena jelas dasarnya adalah nusus Quran, nusus sunnah. Ini akidah Abu Hanifa akidah Malik, Abu Hanifah meninggal tahun 150 eh, Hijriah Begitu pula Imam Malik Ibnu Anas, Imam Darul Hijrah Madinah. Beliau wafat tahun 179 Imam Syafi'i rahimahullah meninggal tahun 204. Imam Ahmad rahimahullah meninggal tahun 241. Ini aimah mutakaddimin. Enggak jauh dari masa kenabian. Begitu pula para imam yang sebelum mereka dan yang setelahnya hanya disebut mereka karena mereka punya madhab Mata besar bahkan di umat masing-masing ada pengikutnya nah, bukan berarti imam yang lain kurang dari mereka lah akan yang lebih alim dari mereka banyak <clears throat> hanya saja Allah berikan kepada mereka madhabnya dibukukan oleh murid-muridnya dibukukan diatur demikian rupa sehingga terjaga madhabnya sampai hari ini. Ini madhab Syafi'i begini, madhab Malik begini, Abu Hanifah, Imam Ahmad. Yang lain tidak sampai terbukukan demikian. Sehingga beliaunya wafat, meninggal, ya sudah hilang madhabnya bersamanya. Muridnya tidak sampai menjaga atau membukukannya. Karenanya empat madhab ini dikenal sedemikian rupa. Al-Muhim mereka mengambil dari para imam yang sebelumnya dan itu dinukilkan kepada para aimah ulama-ulama sunnah yang setelah mereka pula sama dan tidak ada beda keyakinan dan akidahnya dalam perkara-perkara tersebut. aimah sunnah. Beliau katakan ini untuk tolak dan karena imam-imam ini tolak dan bagi umat. Syafi'iyah dannya Imam Syafi'i dimuliakan sangat oleh mereka. Ya inilah madhab Imam Syafi'i. Ini akidahnya. Yakini dan berakidahlah seperti beliau. Ini akidahnya. Abu Hanifah pun begitu, Imam Ahmad juga begitu, Malik pun juga demikian. Kata Syekhul Islam, fa inittaba'ta sabilahum famuwaffaqun wa inibtada'ta fama 'alaika mu'awwalu. Kalau kamu ikuti jalan mereka para imam ini maka kamu mendapat taufik, muwaffaq wa nikmah. Karena kamu mengikuti orang-orang yang muwaffaqin, para imam. Tapi kalau kamu meninggalkan akidah mereka, ajaran mereka, kamu cari jalan-jalan lain, kebedaan-kebedaan, fama alaika muawwalu, nggak ada yang akan bisa kamu pegangi untuk kamu pertanggungjawabkan. Makanya Allah ancam, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا dalam An-Nisa yang menentang Rasul setelah jelasnya hidayah baginya dia ikuti selain jalan mukminin kami palingkan dia seperti dia telah berpaling kami jerumuskan dia ke dalam jahanam dan di tempat kembali yang sejelek-jeleknya ancaman besar dari Allah bagi yang tidak mau mengikuti jalan mereka ini mukminin jalannya begini sahabat begini tabiin aima fulan fulan fulan orang yang jelas sebagai panutan tola dan bagi umat ini kalau kamu nggak berakidah seperti mereka, nggak ngambil dari mereka, siapa yang kamu tiru? Pengingkaran terhadap adab kubur, kenikmatan kubur, pengingkaran terhadap nama sifat Allah, pentakwil-takwilan, siapa yang kamu tiru? Imam siapa yang seperti itu? Kamu nggak akan punya pegangan yang akan membenarkan manhajmu yang seperti itu. Allah perintahkan ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka itu orang-orang yang Allah beri hidayah dan mereka lah ulul albab. Benar-benar orang yang berakal. Maka kewajiban setiap mukmin untuk murajaah mengkoreksi dan introspeksi dirinya sudahkah dia meniti dan mengikuti jejak langkah para imamnya, para ulamanya ataukah dia jauh dari ajaran mereka untuk segera berbenah diri, dia luruskan apa yang menjadi penyimpangan dan kesalahan dia selama ini karena kitab-kitab akidah ada. Hanya para ulama sebutkan bainana wa bainahum kutubus salaf. Antara kita dengan mereka penengahnya kitab-kitab salaf. Ayo. Adu argumentasi istilahnya. Kita meyakini ini, kita bersikap demikian, kita mengatakan demikian. Karena kita punya pendahulu. Kita diajarkan begitu oleh para imam. Buktinya, ini kitab-kitabnya. Dan dari kenikmatan Allah, kitab-kitab itu mudah sekarang, apalagi zaman ini. Dengan banyak sekali sudah dinukilkan semuanya dengan sanat, terutama yang kitab lama kitab syariah Imam Ajuri dengan sanat beginilah akidahnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali Ibnu Abbas, Ibnu Sirin Sa'id bin Musayyib dan yang lain-lain para a'immah Ibana Ibnu Batta, Al-Hujjah Al-Asbahani sunnah Khalal, sunnah Imam Abdullah, Ibnu Imam Ahmad, semuanya. Ini pegangan kita. Sekarang mereka yang menolak ini, ngingkari ini, berpaling dari ini, hat. Tunjukkan kepada kami imam siapa yang seperti kalian ini dan mana buktinya di kitab mana yang dinukilkan dengan sanat Kitab ini sebagai hujah. penentu siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang mengikuti para imamnya, orang-orang terbaik umat ini, panutan umat ini, siapa pula yang menyempal jauh dari ajaran mereka. Allah lima yuhibbu wa yardha eh, Dengan ini alhamdulillah kita selesaikan syarah lamiyah syakal Islam رحمة الله عليه وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين